حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم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 والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومتات كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان وعليك البلد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان وعليك البلد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان وعليك البلد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الفاتحة Monggo, kali disambi-sambi. Eh sambi. Bau-bau. Oke, betul. Halaman Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira Segala puji adalah bagi Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atas hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dengan Al-Qur'an itu Nabi menjadi nadir orang yang senantiasa memberikan kewaspadaan lil alamin kepada manusia seluruh alam wa atahullahul mulka wal hikmah Allah anugerahkan kepada hambanya itu al mulka kekuasaan wal hikmah dan ilmu ilmu tanpa kekuasaan ibarat mata tanpa kaki kekuasaan tanpa ilmu ibarat kaki tanpa mata iso mlaku tapi nabrak-nabrak ilmu tanpa kekuasaan iso melek tapi gak iso melaku makanya harus kedua-duanya wa atahullahul mulka wal hikmah pas sudah sampean punya ilmu dan punya kewenangan menjadi kajul itu pas al al mulka wal wal hikmah pinter tok gak punya tapi yang namanya kekuasaan bagaimana orang itu punya kekuasaan mempengaruhi orang lain eh, untuk dibawa pada misi keyakinan idealisme yang dia miliki itu. Itu namanya kekuasaan. Kadang-kadang secara formal dia nggak menjabat tapi mampu mewarnai, menguasai apa mem, eh, ya, mampu mempengaruhi itu namanya juga punya kekuasaan wa 'allamahu mimma yasha dan Allah ajarkan kepada hambanya itu dari sebagian ilmu apapun yang Allah kehen, kehendaki. Nah sebetulnya diberi harta, diberi jabatan, diberi ilmu itu yang paling berharga kalau kita diberi ilmu. Wa mayyutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa dianugerahi ilmu, Benar-benar dia telah diberi anugerah kebaikan yang sangat banyak. Khayyira Sulaiman bainal ilmi wal mali wal mulki fahtarol il ilma. Akhirnya apa? Fa'utiya al mulka wal mala. Nabi Sulaiman disuruh memilih bondo ponyo ekok bondo ponyo. Apa? Nah, ilmu apa harta, apa kekuasaan. Akhirnya dia milih ilmu. Akhirnya karena ilmu dia raih, kekuasaan dia dapat, kekayaan pun juga dia dapat. Ini pilihan yang benar itu sebetulnya. Wa mayyuk al hikmata faqad utiya khairan katsiran. Al-Qur'an ini. Qala Allah Ta'ala Allah berfirman, Nah, saya sampean itu mestinya idealismenya tetap ke sana, peningkatan ilmu. Nah, kalau orang itu berilmu, yakin, mantap, benar, akhirnya bijak. Itu. Kalau bisa, monggo sugih, tapi tetap orientasinya ya keilmuan. itu profesor jadi makelar kan ya, nggak pantas ya. Kiai jadi makelar nggak pantas. Pokoknya itu ilmu. Karena Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا munira. Wahai Nabi, sungguh kami mengutusmu untuk menjadi saksi. Kalau menjadi saksi itu menjadi berarti mendapat kepercayaan. Ini saksi pengadil ketika orang ribut-ribut begini, ternyata sampean yang dipercaya menjadi saksi. Artinya eh, orang percaya pada kredibilitas sampean, eh, Eh, pada kemampuan sampean dan pada keamanahan sampean. Itu moral, mental, keilmuan dan pengaruh itu sampean pegang. Islam pegang sehingga Islam pun mampu, umat Islam mampu menjadi saksi litakunu suhadaa alanna. Kalau nggak punya itu kata saya takil nggak mungkin mereka dipercaya umat lain menjadi apa? menjadi saksi. Ini gitu. Ternyata saksi itu nggak sesederhana yang kita bayangkan. Kalau kita dipercaya jadi saksi, berarti orang percaya akan moralitas kita, orang percaya akan kemampuan kita, orang percaya akan eh, apa eh, ini reputasi kita. Karena itu kita pun dipercaya menjadi saksi. Litakunu syuhada'a alanna. Nah, saiki model iku yashhaduna wala yustashhadun. Nah, nanti kan Nabi kan jauh begitu. Saati ala umat zamanun. Nanti akan ada zaman pada umatku suatu era di mana ada kaum-kaum yashhaduna wala yustashhadun. Nonyol-nonyol menawarkan diri menjadi saksi, menjadi orang yang paling terdepan, jadi DPR fotonya dipasang di mana-mana. Padahal mereka nggak punya kemampuan sedikit pun untuk itu walayus tasyadun padahal tidak diminta mampu pun tidak ya, sayang kalau begitu nah yang diperintah itu apa litakunu suhada ya okay. ya ini iya nomor satu belum tentu jadi orang Turo yang sudah tercerahkan oleh Gustur. Ya. Ya ayuhan ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Eh, terus apa faktor ter terpenting sehingga orang itu layak diangkat menjadi saksi atas seluruh umat yang lain Sebetulnya pertama masalah amanah, sidik dan amanah. Yang lain itu nanti-nanti. Eh, moralitas, mentalitas guru itu yang paling utama. Ketika kita itu dikenal luas sekalipun nggak pernah bohong, sekalipun nggak pernah ingkar janji, nggak pernah hianat, Lalu kita mendapat kepercayaan karena itu. Nah itu nanti perkara ilmu lain yang mendukung itu sambil jalan pun bisa e, niru kanjeng Nabi apa warokatul ambia itu sebetulnya itu sifik amanat itu. syukur nah, syukur-syukur juga tablek kan apa fatona. Tablek itu terusan apa, e, amanah itu terusan dari sidik orang sidik terus lama-lama mendapat kepercayaan amanah. Orang dipercaya terus, nggak pernah melihar, nggak pernah khianat lama-lama apa, e, e, karena apa? Karena dia senantiasa tablek terbuka nggak ada satupun yang dihentit nggak ada satu informasi pun yang disembunyikan. Tablet terbuka, informasi keuangan, informasi apa, hatta informasi asmara pun kadang juga anu. Nggak ada yang ditutup-tutupi, sehingga istri nggak pernah ragu, nggak pernah curiga. Memang nggak ada yang ditutup-tutupi. Itu tablet. Nah, terus yang ilmu nanti-nanti aja profesionalitas itu nanti fato fatona ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan syahidan itu harus memenuhi itu semua wa mubasyiron wa nadhiron wa memberikan kabar gembira wa nadhiron suka memberi peringatan ketika orang itu sudah berposisi paling atas eh, kayak kamera yang paling atas itu tahu mana-mana karena dia ada di paling atas, sorotnya itu bisa kemana-mana. Pengalamannya luas, ilmu, informasi apapun dia tahu. Nah orang yang begitu itu dia akan mampu mubasyiron wa nadhiron karena wawasannya luas. Jangan begini karena di Amerika itu ketika orang-orang begini nanti begini. Jangan lakukan itu. Sejarah telah membuktikan dulu umat ini ini, ini begitu ketika punya mentalitas seperti itu akibatnya seperti itu. Nah, itu kalau ilmunya nggak cukup, wawasannya nggak luas, kredibilitasnya nggak diakui, ya nggak bisa atau orang bisa mubasyiron wa nadir. Ya jawur aja. Menurut hemat saya <laughs> nah iya. <laughs> Pokoknya sahihkan dulu. Wa ta'iyan ila Allah dan senantiasa mendakwahkan orang kepada Allah. Bi'idznih juga dengan izin izin Allah itu. Bukan ta'iyan ila nafsi, bukan ta'iyan ila maslahatihi, bukan ta'iyan ila hizbihi. Nah. Tapi ta'yan ilallah. Nah. Ini saya tetap setuju dengan Gus Dur jangan mencampur aduk agama dengan politik. Kalaupun itu harus diberi nama sekuler nggak apa-apa sih. Pokoknya prinsipnya agama jangan dicampur aduk dengan politik. Tapi lek sekuler, wah semua jeneng telo tak sekuler tak apa pokoknya begitu. Situasi seperti ini nggak memungkinkan eh, ketika kepentingan banyak, aliran juga banyak, partai juga banyak, masing-masing mengklaim dirinya partai Islam, apa yang lain partai kafir. Nah, masing-masing mengklaim ini untuk kepentingan Islam, apa yang lain kepentingan kafir. Yang hakikatnya akhirnya ya kursi. Nah, supaya aman agama tidak enggak ada di enggak ada unsur mempolitisir agama, Ya udah, agama jangan campur politik. Eh, pokoknya beginilah kalau gustur gustur itu begini. Eh, agama itu diyakini, dimasukkan dalam hati, dijadikan semangat mendorong moralitas kita. Jadi menjiwai perilaku dan ilmu terjiwai agama, e, perilaku terjiwai agama, tutur kata seminar pun terjiwai agama begitu eh, diyakini eh, dan menjadi pendorong itu semua eh, terus dan diamalkan semampunya tidak untuk dikampanye-kampanyekan tidak untuk digambar gemburkan apalagi sampai diformal-formalkan dalam negara eh, kepentingannya sangat banyak yang terjadi itu mengatasnamakan agama tapi ujung-ujungnya juga kelompok hmm, korupsi Eh, pokoknya enggak eh, nggak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'yan ila Allah bi Yang saya matur ke saya akhir kemarin, saya setuju itu. E, tidak harus diberi label Islam. Yang penting diamalkan ruhnya Islam sudah. Eh. Jadi namanya nggak perlu Islam, mau Quran pun nggak nggak nggak perlu apa eh, ya dauna ilal khair umat itu, ya dauna ilal khair satu kelompok yang solid umat eh, punya program yang jelas punya rancangan yang jelas pikirannya ideologinya misinya juga jelas kompak itu namanya umat ya dauna ilal khair yang mereka senantiasa kenapa senantiasa karena mudorek ya, senantiasa mengajak orang pada khair nah kalau di eh, apa kalau di jalalain ai ilal islam khair itu ai islam ya, ternyata Islam pun oleh Quran nggak harus disebut Islam cukup disebut khair objektivitas itu khair ya, Eh, berilmu tinggi itu khair, berperadaban, berperadaban tinggi itu khair, mengerti hak dan kewajiban itu khair, mengerti dan paham kalau saya kelompok saya berlaku begini nanti merusak alam begini akibatnya begini itu khair dan begitu itu nggak usah di label, diberi label Islam ketika kita mengajak mengkampanyekan ke sana itu sebetulnya juga kampanye untuk Islam itu namanya da'ian ilam ilallah sudah hanya beberapa orang lek durung nyebut Islam, durung nyebut dalil koyok-koyok durung durung Islam. Padahal yang penting ilal khair. Enggak harus ilal apa ilal Islam. Namanya itu ragu Islam, cukup khair. Ya, ya. Wasirajam muniro Wasirajam dan sebagai lampu muniron yang bercahaya Nah kalau bisa karena kita itu meniru kanjeng Nabi warasatul anbiya Kalau Nabi mampu menjadi sirot Kita pun juga mampu menjadi eh, sirot Sirot itu eh, apa? Eh, kalau matahari itu kan sirojan Kalau rembulan itu nu nuron apa wajah ala syamsa sirojan eh, muniro wajah ala komaronu nuro kalau nur itu pantulan uh, sesuatu yang apa uh, cahaya hasil pantulan dari sesuatu. Kalau sirot memang dia mm, menjadi sumber uh, sumber cahaya, mampu mengeluarkan cahaya, enggak memantulkan dari yang lain. Nah, itu juga sebetulnya yang harus kita tiru dari Kanjeng Nabi. Pikiran kita, keterampilan kita, tangan kita itu mampu memproduk sesuatu bukan hanya mentransfer sesuatu dan disampaikan kepada orang lain. Dan sebetulnya mentransfer juga sudah baik. Kita mentransfer dari Quran, dari Nabi kita sampaikan kepada orang lain. Mentransfer dari ulama lalu kita sampaikan kepada orang lain. Namun meski banyak hal yang belum dipikir ulama, belum difatwakan ulama dan kita harus mampu eh, memproduk eh, memproduk pemikiran. Eh, memproduk nur wasiro basirojan dan kalau kita belum melakukan itu maka fungsi-fungsi warotatul ambia itu sebetulnya belum kita lakukan belum benar nah sayang kadang-kadang teman-teman itu memahami sekarang masih taklid nggak boleh berpikir nggak boleh sidat itu kenemenen ya. eh, bagaimanapun sekalipun NU berfatwa sekarang masanya taklid sudah nggak boleh jihad tapi dalam hal-hal tertentu terpaksa ya tetap ijtihad entah mereka namakan apa e, ketika e, hukum jual beli saham belum diputuskan oleh para ulama e, apa apa namanya itu e, eh, itu e, yang satunya main palas belum diputuskan ulama dan NU mendapat pertanyaan akhirnya kan mau nggak mau harus harus ijtihad juga gitu. Nah kalau pada akhirnya itu harus dilakukan meskipun dalam batas kecil ya kenapa atau tetap apa, menentang menentang ijtihad itu sebaliknya teman-teman Muhammadiyah menentang taklid dalam banyak hal juga juga taklid marilah kita jujur sebetulnya yang menentang-nentang ijtihad akhirnya juga ijtihad yang menentang-nentang taklid akhirnya juga juga taklid Mestinya kita jujur saja. Dalam hal apa kita harus taklid? Dalam hal apa kita harus ijtihad? Sebab kalau itu kiai tidak mengijtihadi alasannya nggak mungkin sekarang masa taklid dan kita nggak ada yang memenuhi syarat untuk ijtihad. Jangankan ijtihad, eh, tak saja kita nggak memenuhi syarat. Nah, kalau kiainya saja nggak berani berfatwa, apa tukang becaknya yang harus memutuskan hukum sendiri? Ini jadi kalau kiai taruhlah belum memenuhi syarat tapi sudah 65 persen. Kan ya kalau ada kemungkinan salah kecil. Nah yang orang awam bakul berambang apa itu kalau nggak diberi keputusan ijtihad, eh tambah salahnya hampir 100 persen. Eh, sama-sama harus melangkah. Sekemesnya tetap harus kiai yang ambil keputusan itu. Sekalipun untuk salah-salah titik, timbang salah teman. Nah, eh, irtikafu akhafid dororain rajikun. Itu sebetulnya fungsi mewarisi Nabi sebagai sirot. Memproduk pemikiran bukan hanya mentransfer pemikiran. Ya, ketika ulama harus mewarisi Nabi kan ya syahidan wa mubasyiron wa nadiron wa ta'iyan ilallah bukan ta'inan ila partaihi kan begitu <laughs> Terus wasirojan bukan hanya nur. Wasirojan nah, munira. Nah, saya kok yakin itu enggak dosa. Nah, kita harus berpikir bukan merusak kembali apa yang diputuskan ulama, tapi memang ada titik-titik tertentu yang masih kelewat, kelewatan yang dulu nggak pernah terjadi. Sholat yang rembulan itu ya apa? Nah, kan ya. Belum pernah terjadi. Hmm. Ayat fa'inamat walu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira lanjut. Nah, ketika Mbah Hasim mencantumkan ayat ini pada anggaran dasarnya NU itu pun menghendaki agar kiai-kiai itu bangkit dan melakukan peran-peran itu sebetulnya. Allah. Nah ya. Kalau sudah syaitan kan posisinya paling atas. Kalau paling atas menangkap apapun informasi dia tahu. Mana yang bahaya, mana yang maslahat dia tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor dua, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman an wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hmm, ajaklah orang lain ke jalan Tuhanmu. Ini laki-laki. kalau memang masyarakat umum itu masih takut dengan istilah agama, dengan istilah negara Islam, ya, maka Quran pun cukup maka istilah yang halus saja sudah jalan Tuhanmu. Kan begitu. Enggak harus din, enggak harus negara Islam, <laughs> cukup ya, ajak melewati jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu apa? Yaitu tadi kejujuran, itu kebeningan, amanah dan seterusnya. Ah, iya. Najahatu fina humus. Ya. Bil hikmah dengan hikmah wal mau hasanah. Nah, eh, hikmah itu arti awalnya ilmu. Ya, nah, ilmu yang benar. Terus Imam Ghazali mengatakan hikmah itu bedanya dengan ilmu apa? Kalau ilmu itu hasil penelitian dan analisa terhadap data-data yang sudah dikumpulkan. Ya. Jadi gabungan antara faktual dan lo logis. Ya, itu. Eh, apa? Datanya konkret, analisanya juga tambah logis bisa diterima akal itu menjadi il, ilmu terus kalau hikmah itu mengaku mengacu ke depan ini e, kalau di ini nanti ke depan gimana kalau ini ke depannya gimana itu namanya hik, hikmah begitu ilmu ini benar tapi bisa jadi nanti ke depan ketika situasinya jadi begini begini begini kalau kita tetap ngotot ini tambah nggak baik Nah, pertimbangan sikap apa e, melakukan apa e, ambil pilihan sikap dengan mempertimbangkan maslahat madorot di masa yang akan datang, apalagi masa akan datang yang jauh akhirat. Lek ini nanti akhiratnya begini. Itu namanya hik hikmah. Nah, udah ila sabili rabbika hikmah itu metode dakwah, pilihan dakwah yang mempertimbangkan akibatnya. Hmm. Itu loh. Gaza itu yang seperti ini, orang alamnya seperti ini. Kalau saya pakai pendekatan dalil, akibatnya kayak apa? Kalau saya pakai pendekatan um, apa um, moral, akibatnya kayak apa? Kalau saya mendekati mereka pakai akrab, meng, apa, bergaul dengan mereka, nanti keakibatnya kayak apa? Nah, dakwah bil hikmah itu senantiasa menimbang-nimbang maslahat dan mandorotnya di masa yang akan datang. Kalau nggak begitu, itu tidak hik, tidak hikmah. Nah, jadi Imam Ghazali menerjemah hikmah itu eh, satu apa apa sikap yang diambil seseorang dengan mempertimbangkan nantinya akibatul amri baik apa jelek sampai jauh di akhirat juga baik apa jelek <clears throat> sehingga kadang-kadang sesuatu itu kelihatan benar tapi bagi wali atau kiai sepuh itu nggak jadi pilihan Kenapa? Karena kebenaran itu untuk sementara dalam situasi yang belum memungkinkan, akibatnya tambah berat. Nah, <coughs> kalau Mbah Yai bukan dulu, jauhnya sampean nyetir keluarga itu seperti sama nyetir motor kecil itu. Nah, benerin nyimpang ilmu, tapi suatu saat Anda ada dihadapkan pada situasi yang harus melakukan kesalahan tapi selamat. Nah, lek sampean ngotot bener nyimpang ngiwo tronton yang ngarep kuwi lho nyelonong dengan ngene nah, lek sampean tetep ngotot sing penting bener nyimpang ngiwo ya mateo ngene nah, jadi terpaksa orang ambil pilihan yang kelihatannya salah nyimpang dengan tapi dia yakin akibatnya nanti tambah tambah selamat itu namanya hikmah nah ya pokoknya menimbang nanti akibatnya kayak apa Ngene. Uh, ya Mas Duki nanti jauh. Mbah Ya Usman Mansur itu kepada masyarakat tentang aurat itu enggak terlalu keren. Jadi orang pakai rokok es landung sopan itu enggak terlalu dimarahi. Eh, kenapa? Karena bagi Yai Usman Mansur ada sesuatu yang lebih penting yang harus ditanamkan dulu. Jangan sampai mereka itu jauh dari Islam, jauh dari kiai karena pendekatannya salah sholatnya, moralitasnya, kejujurannya, imannya, akidahnya, begitu. Nah kalau itu disenggol dulu, ya kan? Oh, akhirnya uh, uh, uh, uh, islamisasi macam-macam. Nah, mereka lari. Nah, pilihan itu sebetulnya pilihan mempertimbangkan nanti karena pengalaman lama, karakter orang Jawa itu seperti ini. Toh meskipun apa belum belum pakai kerudung tapi sudah sopan landung ya, mereka enggak memancing syahwat dan seterusnya ya dosa karena itu maksiat tapi akan lebih berat lagi kalau itu yang kita dulukan akhirnya akidahnya belum tertanamkan akhlaknya belum kena dicantat sholatnya kayak kecet. yang itu luwe dosa mana nah pertimbangan-pertimbangan berdasar pengalaman, pengalaman dulu dan faktor-faktor lain diperkirakan nanti kedepannya seperti ini maka diambil pilihan ini itu namanya udang ila sabili rabbika bil hikmah nah, saya nih ketemu arek-arek aliran keras semester luru, ruwe mek kurkola ta'ala titik itu Hmm. Itu kalau zaman buka di uh, apa? Uh, uh, buka di Bulungul marom itu masalah kodok. <coughs> Jadi kalau zaman dihadapkan di pengadilan jadi saksi atau jadi tertuduh, lek zaman salah kudu jentel ngaku salah. Mengakui kebenaran. Leres niku sing leres kula sing salah. Kudu wani ngono iku. Itu namanya kulil haqqa walau kana muron pahit bagi yang ucap. Lah dai-dai keren itu pahit bagi masyarakat. Ya. Kepada masyarakat over pahit pedes bagi mereka. Alasannya kulil haqqa walau kana muron. Padahal sepuluh maram pahit bagi saksi itu sendiri. Karena harus ngaku nggih kula nyolong. <laughs> ya adoe wong wong ilek dalil <laughs> Nah, iya. <coughs> Pokoknya dakwah itu harus bil hikmah. Kalau saya pakai ini dulu nanti kira-kira gimana? Kalau ini dulu yang saya sampaikan kira-kira gimana? Wah, harus tahu lapangan, tahu karakter masyarakat, ya, kan? dan punya pengalaman dulu-dulu berdasar membaca atau dijauhi kiai sepuh atau pengalamannya dia karakter masyarakat begini itu biasanya kalau ini yang dia nggak sukses maka pendekatan ini dulu nah, itu Nah baru kalau mereka pelan-pelan bil hikmah itu bisa nggak tersinggung, nggak sakit hati, ibarat eh, benih sudah disemai dan mulai tumbuh baik, barulah diberi wal mau ibadil hasanah diberi. Nah, ya, ini diberi ilmu, diberi wawasan, dinasehati, diemeh, diwatun, ya, yang salah mulai dicabut, ini para pagi kan di waktu Nah, dicabuti suketnya itu loh. Ya. Wal mau'izatil hasanah. Nah, dan kalau kita sudah menyampaikan mau'idah hasanah, rasional, ilmiah, nggak menyinggung, tapi tetap ada orang luar bisa jadi penyakit itu intern maupun apa, internal maupun eksternal dari dalam dari luar maka kita harus ini argumentasi kita juga harus kuat baca tilhum, hiya ahsan lakukan dialog bukan nggak pentungan lalu apa Habib berizin nggak pentungan pendekatan dialog pendekatan seminar pendekatan apa debat atau apa namanya itu argumentasi bilatihiya ahsan nah, itu memang dibuat mukham. apa bilati itu ya bil hujjati lati ya ahsan. Ya, bisa juga bil akhlaqi lati hiya ahsan, bit tariqati lati hiya ahsan dan milih guru ya, milih situasi dan kondisi yang itu ah ahsan. Makanya oleh Quran juga mubham. Jadi eh, kita dialog berdebat harus yang lebih baik itu ya argumentasinya, ya bahasanya, ya metodenya, yang milih apa situasinya baik situasi hati maupun situasi luar itu pilihlah yang semuanya itu ah, ahsan kadang orang itu sing penting bener tapi bahasanya menyinggung itu tidak termasuk dilatih ya ahsan sekalipun argumentasi itu ahsan tapi belum lengkap ahsannya wong ini digaya ini paham nah, ini tafsir begini ini nggak ada di aura Tapi ya harus begitu. Wong alati nyamuk paham. Pakai wedok ya? Hmm. ya. Eh, argumentasi sudah benar. Ilmu yang disampaikan benar, tapi kadang-kadang kurang sopan. Eh, ketika misalnya sampean saya membantah apa Mas Duki dengan argumentasi yang baik sekalipun itu enggak asal. Gitu itu tidak asal. Eh, kalau memang sampean nganggep dan enggak apa, eh, kalau ah, apa, tasawuf tetap disuruh kusunudon. Mungkin saya yang salah, belum tahu eh, alasan yang beliau katakan. Tapi andai sampean tetap bersikukuh ingin klarifikasi atau apa, tidak harus oleh sampean. Harus lewat orang yang kira-kira eh, bisa disebut hampir sekelas dengan apa. Jadi eh, suatu saat apa misalnya zaman matur Habib Akhir tapi yo nggak harus nyebut apa nah, begitu lah Beb ini begini begini begini begini begini begini oh ya nanti gampang tak sampaikan itu termasuk bilatihia ahsan argumentasinya sudah benar isinya benar terus siapa yang menyampaikan nggak sampai membuat orang itu ter apa e, tersinggung gitu lah nah, terus situasinya kalau misalnya beliau pas kesel atau apa, aja matur. Nah, situ pas enak, ya. sama pas dijak neng restoran kondi. Ya. Ya Allah mujakilah Pas situasi guyonan begitu deh kita ya, Kita buka Kita sampaikan Dan, ya. ya Syukur-syukur saya kira unsur bahasa itu juga penting Jadi kalau yang akan zaman maturi itu Kiai Maduro Syukur-syukur zaman bisa bahasa Madura yang baik juga. Itu bagian dari dilatihia ahsan. Hmm. Nah urut-urutannya bil hikmah terus diisi ilmu wal mau idotil hasana. Nah kadang-kadang ada sesuatu yang menghadang penyampaian ilmu maka kita pun harus kau punya kemampuan membuldoser hadangan itu wajah dilhum bila tiyahsan. Nah sekarang kadang-kadang gontok gontok aneh dhisik. Menanam nggak pernah wong kampung wis diseneni. Lah lau kon tahlilan tok kak sholat percuma. Nah, wong durung bil hikmah, durung mau idotil hasanah wis ngejak engkel engkel-engkelan diwali keri. Pokoknya sing atos-atos sih kae Awal-awali sing empuk sing halus-halus. Hmm. Ya. Ya. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabili. Nah, ini dai kiai siapapun tidak boleh merasa paling benar sendiri. Sombong itu nggak boleh. Eh, ya, apalagi model sekarang menyesat-nyesatkan orang. Sesat, sesat, bid'ah. Nah, sampean itu dari pangeran apa? Nah, Allah yang lebih tahu siapa yang sesat dan siapa yang mendapat hidayah, petunjuk. Lah, wong Allah yang lebih tahu tapi dia merasa lebih tahu, akhirnya memfonis orang. Tuh, tuh, tuh, tuh. Lah iya. Secara enggak langsung dia mengatakan sayalah Tuhan. Ternyata Fir'aun itu banyak. Kalau cuma Fir'aun itu goblok. Ya. Sehingga Fir'aun itu secara vulgar mengatakan ana rabbukumul a'la. Sekarang orang-orang bermental Fir'aun ngaku jadi pangeran. Itu banyak, tapi cerdas. Hmm. Sehingga <laughs> Bahasanya nggak vulgar, kan, nggak terang-terangan, nggak ngaku jadi pangeran, tapi rumongso bener dewe. Ya padha ae. Eh, ana rabbukumul itu kan Elah eh, ya Saking goblok itu lah Rob itu siapa? Ah, Rob itu dalam pribadinya terkumpul kemampuan mencipta, menguasai, ya, berilmu, macam-macam itu. Itu dia disebut Rob. Nah, ketika orang itu mengeklaim memiliki salah satu uh, unsur maknanya Rob, maka dia juga secara nggak langsung mengatakan Rob hukumul lah, Dia aku yang paling pinter, yang paling alim. Padahal unsur apa eh, keilmuan itu salah satu unsur sehingga dia disebut rob. Ada soayang. Ya. <laughs> Inna rabbaka huwa a'lamu bimman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadi. Pokoknya ila sabili rabbika bukan ila nafsika. Nah. Kalau katanya Abah dulu, eh, ya apa orang-orang itu melarang orang lain jangan ikut ulama, jangan bermadhab, ya. jangan manut Imam Syafi'i. Bagaimana sayang awam? Ikut toh sayang, nah, itu. Ana rabbukumul a'la itu. Ya, ya. Lanjut. <clears throat> Eh pokoknya NU NO harus begitu. Nah, dai-dai NU, ya, kader-kader NU itu, itu. Ayat pertama, ayat kedua. Fatashir ibad, ibadi. Nah, ini jangan gampang-gampang ngeklaim jamaah saya, murid saya, santri saya. Bayangkan, wahai Muhammad, Tabasir sampaikan kabar gembira, ibadi, para hambaku. Allah sendiri mengajari kita supaya kuku itu disembunyikan lah. Wong berdakwah akunya besar sekali. Hmm. Eh, kan ibadiyahnya itu loh di <laughs> disembunyikan. Iya. <laughs> Iya, iya, nah, lah ya yang tawadu nggak usah terkenal nggak paten orang orang itu kadang sik lagi jadi ustadz cilik aku oh, niku aku kula sedo aku <laughs> nilu cek kecil Lekusti <laughs> Allah itu menyembunyikan aku. Iki jane lek eh, nurut nahku termasuk yang nggak oleh. Eh, yang boleh dibuang itu kan munada. Ya. Nah, munada yang dibuang yaknya itu. Ini bukan munada. Itu pun tetap dibuang. Ya. Dan kita kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Turmudi, takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah meniru akhlaknya Allah. Hebat tapi nggak usah menampak-nampakkan kehebatan. Hmm alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana yakni para hamba yang senantiasa ilmu dora itu sering banyak mendengar senantiasa mau mendengarkan lalu mengikuti yang paling baik nah eh, apa katanya Imam Ghazali kenapa Allah membuat telinga dua dan mulut satu nah, Litas ma'a aktar mimma taqul mimma tatakal kupinge loro cangkeme siji ya <laughs> Nah. Ya. <laughs> Terus eh, bagi ulama ibad yang yang di sini dikatakan sebagai para para hamba Allah itu eh, jangan hanya mendengarkan nasihat, Jangan hanya mendengarkan ilmu, jangan hanya mendengarkan pengajian. Di sini pakai kaul. Ya. Ucapan apapun hatta ucapannya orang awam pun kalau bisa didengarkan. Kenapa? Karena dia orang ahli yang sudah mampu menfilter mana yang benar, mana yang salah. Nah kalau dia nggak mau mendengarkan ustadz yang awam, ustadz yang goblok, nanti kalau ustadz ini salah, sokok yang sama sing bener nih. Makanya di sini nggak hanya an-nasihah, al mauido al-haq, tapi yastami'unan au dialah nanti yang menseleksi. Makanya fayat tabi'una asana itu hasil dari seleksi. Nah, kita gelem ngrungokne sing api-api Enggak pernah melakukan pembenahan Eh, Nenggasa itu biasanya kalau di kampung ada pengajian, ngundang Ustaz Joko, pokok pas saya di rumah, itu saya ikut datang. Apa? Ikut murungok nih. Nah, ya, ya karena memang unal kaulah. Tidak harus unal hakko. Nah, gitu. Nah, enggak eh, perlu seleksi. Ulaikal ladzina hadahumullah. Wa ulaika hum ulul albab. Eh sebetulnya hati-hati matur ibad ibad itu nggak hanya sembarang hamba. Mereka ulama. Hmm. Kenapa mereka ulama? Yang belakang wa ulaikahum ulul alba. Mereka lah orang-orang yang berilmu. Mereka lah orang-orang yang berakal. Jadi eh, mereka senantiasa mendengar, menseleksi, menganalisa, oh ini benar, ini salah. Mereka mendapat modal dari Allah diberi hidayah. Terus mereka apa? Anu, ibadahnya juga sangat kuat sehingga disebut ibadah. Nah, orang yang ibadahnya sangat kuat senantiasa mendengarkan ilmu, memikirkan ilmu, menseleksi ilmu, menganalisa ilmu Terus diberi hidayah Allah. Mereka itulah ulul ulul alfa ulama. Ulama itu. Enggak. Kalau ibad tok yang bukan ulul alfa enggak mampu melakukan itu. Nah, kader NU dituntut seperti itu. Ya enggak kader NU tok. Nah, jadi ya semua. Cuma Pak Hasim, Mbak Hasim ingin kader NU itu seperti itu. Perkara yang lain juga seperti itu ya alhamdulillah alhamdulillah. Nah, lek NU wis gak ngono apa maneh liyan. Wa qala alhamdulillahi alladhi lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbiruhu takbira. Ini ayatul izzi kalau di hadis Muhtarul Ahadith ayatul izzi Wa qala alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min dhulli wa kabbiruhu takbira. Uh, ayat yang membuktikan, membuktikan tentang kehebatan Allah, kejayaan Allah, kemuliaan Allah. Itu pertama, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Kalau segala puji hanya milik Allah berarti yang terpuji hanya Allah. Kalau yang terpuji hanya Allah berarti yang maha sempurna hanya Allah. Nah karena yang maha sempurna hanya Allah maka yang paling hebat juga hanya Allah. Ayatul ini Ayat yang menunjukkan kemaha hebatan Allah. Kemahajayaan Allah. Kemahamuliaan Allah. Itu pertama Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Berarti yang terpuji hanya Allah. Kalau yang terpuji hanya tidak mungkin terpuji kalau punya cacat. Berarti yang maha sempurna hanya Allah, Enggak punya cacat sama sekali. Nah, sekalian kalau membaca begini ini kita semua punya cacat. Kalau sama ngaku enggak punya cacat berarti syirik menyamakan dirinya dengan dengan Allah. Nah, gila hormat. Yang kedua, eh, setelah mengakui bahwasanya hanya Allah yang maha sempurna itu ayat ayatul isi yang kedua untuk menunjukkan bahwa benar-benar hanya Allah yang maha jaya selama-lamanya harus lam kasih walada kita yakini Allah nggak punya anak eh, raja yang yang hebat kayak apapun kalau punya anak pada akhirnya nggak hebat pada saat dia tua maka dia harus berbagi kekuasaan dengan anak Sebab rumusnya anaknya raja-raja. kalau anaknya raja-raja, maka yang berkuasa enggak enggak satu lagi. Nah, jadi kalau si Tuhan itu enggak punya anak, maka selamanya dia yang menjadi raja. Kayak Saudi itu repot. Eh, dulu hanya Ibnu Sumud. Eh, sekarang kan wis buyut-buyut cak birang Sehingga eh, sama-sama eh, buyutnya Ibnu Sumud itu ada yang menjadi raja, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi bupati gitu toh. Ya. Kan enggak harus berbagi. Dan kalau harus berbagi, maka keturunan Ibnu Saud itu bukan raja lagi. Dan kalau cucunya bukan raja, sebetulnya mbahnya bukan raja. Ya. Kalau cucunya bukan macan, maka mbahnya bukan macan. Palsu. Palsu lah iya, manusia itu raja palsu. ayat ini kan tentang tujuan orang munafik Ustaz. Apa? Eh, lah iya. <laughs> Itu kalau di Mukhtarul Hadis ayatul izzi wa qala alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada. Jadi kalau kita tetap yakin Allah itu maha jaya, maka harus kita yakini Allah nggak mungkin punya anak. Sebab kalau punya anak mesti nanti kekuasaannya diwaris. Kalau kekuasaan si berarti bukan penguasa tunggal, enggak maha jaya gitu. Ya, ya, dari dari apa ya dari baru dari merah Ya, wong Kristen ini goblok. Malik kekuasaan Allah nggak mutlak. Allah itu Tuhan penguasa di surga, di alam goib. Itu di alam nyata nggak berkuasa. Kalau yang berkuasa di alam nyata itu alam musyahadah itu ya Tuhan Yesus, sang raja itu. Jadi sana berkuasa separuh Tuhan akhirat, yang ini Tuhan Tuhan dunia. Terus ada Tuhan makelar perantara penghubung al-amin ar-ruh ruhul kudus itu Jibril jadi makelar ya dianggap Tuhan Walam yakullahu syarikum fil mulki. Ini bukti kemahajayaan Allah dan tidak ada sekutu lain dalam kekuasaan itu. Full seujung rambut pun nggak ada pihak selain Allah yang ikut berkuasa. Semua kekuasaan milik Allah. Tidak ada yang bersekutu dalam amat. Jadi full kekuasaan Allah itu. Enggak bukan hasil kongsi dengan Tuhan lain. Tidak insan, iya, iya betul. <laughs> Ya. Nah, anehnya kalau manusia itu berkebalikan dengan Allah. Semakin lemah, semakin kuat. Nah, manusia ini. Jadi kalau dia ingin terus kuat, jangan punya anak. Tapi akhirnya malah menjadi yang paling lemah. Tapi kalau dia punya anak kan harus berbagi. Anaknya banyak, lebih banyak berbagi. Ya. Karena harus berbagi, maka tenaganya semakin lemah, hartanya semakin sedikit. Tapi lama-lama menjadi yang lebih kuat daripada yang nggak punya nggak punya anak. Jadi menungso itu lemah malah jadi kuat. Makanya Nabi mengatakan doiful kaumi eh, apa pokoknya begini. Yang paling lemah itu yang memimpin, yang memimpin. Artinya sang pemimpin itu harus mengukur siapa yang paling lem, lemah jalannya ini nanti cepatannya berapa melaku bareng-bareng itu ojo diukur sakar mudewe saya mampu jalan per jam 10 kilo hmm. ojo mau ukur awakmu ukuran anggota rombongan yang paling yang paling lemah nah, yang yang paling lemah menjadi yang paling kuat Bismillahirrahmanirrahim walam yakun lahu waliyun minadzulli walam yakun tidak ada lahu bagi Allah waliyun eh, teman atau bolo wala para pendukung minadzulli dari orang-orang hina Dulli itu jamak dari dalil dalil itu orang hina jamaknya dulun. aslinya zulun Eh, sarirun sururun ya kan fuul itu hmm. Eh. walam yakul lahu wali minagulli mungkin seorang itu sangat berkuasa mutlak tapi ternyata dikelilingi didukung oleh orang-orang hina itu juga mengurangi kemahajayaan. Eh, makanya di sini dikatakan enggak eh, didukung, enggak dicintai oleh orang-orang yang hi, hina. Dia maha hebat, maha jaya, enggak akan pernah berbagi kekuasaan dengan anak karena enggak punya anak, enggak nggak kongsi dengan penguasa lain karena enggak ada syarik, enggak ada penguasa lain dan yang mendukung Allah, yang dekat Allah itu orang-orang mulia semua, orang-orang suci semua. Nabi nggak pernah dosa, yang pinter-pinter semakin hebatlah. Wis lampune padang dikelilingi oleh sinar-sinar yang padang lagi, semakin padang. Nah, wakab birhu takbiro. Itu ayat itu. Ayat itu. Kesimpulannya bagi bagi kita semua khususnya kader NU nggak boleh sedikit pun sombong merasa ini ini ini nyai Gusti Allah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'un wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dalik masakum bihi la'allakum tattaqun nanti kapan-kapan lagi ini mustaqiman itu menjadi hal sahibul halnya isim isyarat hadha jadi karena hada itu bimana usyiru. usiru usyiru wa usyiru sirati mus mustaqiman. Fattabi'un. Ya. Mendengar mana? Al-Fatihah.